بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat wariba. Di nomor yang ke-9 kita akan membahas surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Ada sebuah lafaz yang ditulis dengan dha'fin, huruf dhad di fathah. Huruf dhad di fathah. Di ayat yang ke-54 dari surat Ar-Rum ini kalimat atau lafaz dha'fin bisa dibaca dengan dua cara bacaan. Yang pertama seperti yang tertulis dengan harokat fathah dan yang kedua boleh dibaca dengan harokat dhammah. Tetapi harokat fathah lebih didahulukan menurut riwayat Hafiz. Perhatikan ayat yang ke-54 dari surat Ar-Rum. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة Perhatikan ada tiga lafaz dha'f dibaca dengan fathah. Dan seperti yang sudah di nyatakan tadi bahwa boleh dibaca dengan dhammah. Contoh Allahu alladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Jadi lafaz min dha'fin bisa dibaca min du'fin du du du'fin min ba'di du'fin min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah ya jadi boleh dibaca dengan dua bacaan yang pertama dengan fathah dan ini yang didahulukan dalam riwayat hafaz atau dibaca dengan dhammah. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.